biasanya jin-jin dan syaitan yang menjelma masuk ke alam kita menjadi anjing yang berwarna hitam. Nabi mensyaratkan anjingnya berwarna hitam, murni hitamnya atau menjadi ular yang hitamnya bening, oh, hitamnya pekat, hitamnya keseluruhan, titik putih di di antara kedua matanya. Itu menandakan dia adalah jin. Kucing, ya, benda-benda seperti ini, makhluk-makhluk seperti ini Allah masyiral muslimin yang kami muliakan. Ini di dalam kitab uh, Wiqayatul Insan ya, pemeliharaan untuk manusia oleh Syekh Uain Abdul Salam Bali dijelaskan biasanya jin yang menjelma ke, ke menjadi makhluk binatang tertentu masuk ke alam manusia ini adalah jin rendahan yang terusir dari kaumnya di alam jin. Ya. Ini adalah jin-jin rendahan yang terusir dari bangsanya di kalangan bangsa jin. Lalu dia masuk ke alam manusia dan jin yang yang yang sudah mampu masuk ke alam manusia adalah jin-jin yang sudah mempunyai kemampuan dan umur yang sangat lebih. Kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi kalau ada manusia bisa melihat jin. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan-setan ya dari bangsa jin itu sanggup melihat kalian dari arah di mana kalian tidak akan sanggup melihat mereka. Pertanyaan, mungkinkah manusia melihat jin sementara orang lain tidak melihat? Pokoknya kami berlima Si A melihat tuh, tuh ada seorang wanita, ada seorang anak kecil mirip tuyul. Sementara yang berempat nggak ngelihat sama sekali dia sendiri, sendiri yang melihat. Bagaimana ini sebenarnya? Bahkan ada ustadz, kalau kita panggil ke rumah Pak Ustadz, rumah kami ini terasa nggak enak. Ada sesuatu yang tidak normal rasanya di rumah. Sering kadang-kadang berkelebat nampak jalan sesuatu. Atau macam kami diintai dan diawasi. Satu rumah kami merasa ada gangguan merasa ada yang gak enak di rumah Pak Ustadz. Wah, si Ustadz datang ke rumah. Langsung tiba-tiba dia mengatakan, hmm, dekat pintu itu ada tiga, tiga, ada tiga jin. Nah, di sini ada dua nih. Itu di atas lemari ada lima. Udah seperti itu dia, dua saja kemungkinan Ustadz ini. Yang pertama Ustadz ini pendusta. Ustadz ini sedang mengelabui dan membohongi orang yang punya rumah. Yang kedua, Ustadz ini pada tubuhnya sudah bersarang jin. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Jangan kita, uh hebatnya nih Ustadz, hebatnya Pak Kiai, dia bisa melihat. Dia bisa tahu di situ ada sekian, itu ada sekian. Kalau ada yang seperti ini, saran saya adalah Ustadz itu dirukyah. Ustadz itu dirukyah. Sebab apa? Sebab jin yang ada di tubuhnya yang menjadikan dia bisa melihat bangsanya sendiri. Kalau kita dengan mata normal ini tidak akan pernah mampu melihat jin dan setan abadan. Nah, fenomena di mana ada jin-jin tertentu yang semua orang bisa melihat. Dia bisa melihat muncul di sini, bisa berbicara dalam 1 2 menit pokoknya lalu menghilang. Tiba-tiba ada muncul lagi di situ. Ya. Ting. Lalu di sana muncul ting, ya. Lalu di sana ganti-gantian tempatnya begitu cepat maka perlu kami sampaikan. Ini disebut dalam bahasa Arab dengan istilah tasyakkul. Oleh para ulama-ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah ini disebut dengan tasyakkul. Tasyakkul itu adalah jin meninggalkan dimensi alamnya menembus ke alam kasar yang lamban dan berat yaitu alam manusia. Dan saat itu adalah titik terlemah di mana jin masuk ke alam kita. Bapak Ibu, Bu, saya yakin sesuai dengan kita tonton di TV-TV dan yang kebanyakan berada di masyarakat kita. Kalau ada seseorang melihat penampakan di dalam biliknya, yang akan dilakukan orang ini apa? Apa yang akan dilakukan orang ini, Pak? Pasti menjerit. Ya? Kalau enggak menjerit terkencing di celana. <laughs> kan seperti itu gayanya kan? Kalau wanita langsung tuh Wah! suatu hal yang maaf ya, yang bodoh kalau itu dibuat. Sebab apa? Ketika jin, setan menampakkan diri ke alam kita, maka percayalah dalam khayalan kita kan selama ini mereka nggak bisa disentuh. Kalau kita sentuh macam megang bayang-bayang, tidak benar. Ketika mereka masuk ke alam kita, dia masuk dalam hukum alam kita. Dia memang berwujud kasar dan bisa ditangkap. Ini hakikat. Dan saat itulah titik terlemah dia. Sebab apa? Saya katakan pada Bapak Ibu, Jackie Chan itu jagoan nggak? Jagoan. Memang ahli kungfu kan? Ahli bela diri. Ya, Tony Jaa jago nggak? Hah? Tony Jaa. Siapa yang nggak kenal dengan jagoan Tony Jaa? Hah? Kemudian Jet Li jago nggak? Jago memang ahli bela diri, tapi jagonya di mana? Jagonya di alam dia, ya kan? Di daratan ini di alam dia. Coba sekarang Tony Jajet, Li yang lain itu lemparkan dia ke laut, suruh kelahi dengan ikan hiu. Menang mana? Menang mana? Ikan hiu itu bisa bersilat. Bisa kungfu nggak? Kenapa Jet Li, Jackie Chan, ala-alanya itu bisa kalah? Sebab apa? Itu bukan alam dia. Perlu diingat ini ya. Itu bukan alam dia. Di alam yang bukan alamnya, alam itu sangat menyiksa. Sejago-jago ahli renang, ahli selam, berapa lama sih dia mampu menyelam? Berapa lama mampu menyelam? Paling hanya 5 menit. Ya. Paling hanya 5 menit. Paling lama. Itu udah hebat bener tuh orang. Kalau sanggup menyelam selama 5 menit. Pasti dia akan muncul karena dia memerlukan alamnya kembali dan semasa dia dalam air gerakannya lamban. Dia akan menjadi mangsa makhluk-makhluk berbahaya yang ada di dalam di dalam air itu. Nah, sekarang kebalikan. Seorang ibu pegang pisau dapur. Disuruh berhadapan dengan ikan hiu yang paling ganas, tetapi ikan hiu itu dilemparkan ke dapur. Ibu pegang pisau dapur. Menang mana kelah itu? Hah? Pasti menang ibu. Walaupun tuh ibu nggak jagoan kelahi, nggak usah dia apa apa ini kan ya. Tunggu aja gak setengah jam mati itu kan hiu, betul nggak? Apalagi kalau ibu ini menusukkan pisau tadi. Jagonya ikan iu hanya di alamnya. Tapi kalau sudah masuk ke alam kita, dia menjadi mangsa kita. Dia menjadi korban kita. Betul? Begitulah kekatnya kita dengan jin di alam jin. Apabila dia masuk ke alam kita, sesekali jangan pernah kita merasa takut kepadanya. Persis pernyataan Imam Mujahid rahimahullah. Bila engkau melihat setan menampakkan diri kepadamu dalam wujud apapun saja, maka hinakanlah dia, ambil benda apa yang ada di dekatmu dan lemparkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nabi Muhammad Pak dalam solat tahajudnya beliau diganggu oleh setan. Ya, dalam solat tahajudnya. Apa yang dibuat oleh Nabi? Apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad? Langsung dicengkramnya dengan tangannya kemudian dipegangnya leher daripada setan tersebut. Setan tersebut mengecil, mengecil, mengecil sampai lehernya, uh, sampai uh, lidahnya menjulur kata Rasulullah SAW sampai ke batas lutut daripada jin ini. Jinnya menjadi kecil, kemudian lidahnya menjulur. Uh, kata Rasulullah, kalaulah aku tidak ingat dengan perjanjian saudaraku Sulaiman dengan bangsa jin, bahwa tidak ada lagi manusia yang akan menguasai jin setelah ini, pasti dia akan seikat di tiang. Jadi Pak, kalau itu jin sempat menampakkan diri ke alam kita, lalu kita tangkap Pak, dia pasti kita dapatkan. Pak, dia pasti kita dapatkan, ya. Lalu kita ikat dia di dia jatuh ke dalam hukum alam kita. Dia terikat kan seekor kali lawar yang kita tangkap. Lalu kita ikat di dinding. Macam itulah hukumnya. Sampai besok pagi anak-anak kecil mampu melihat ini jin tapi sudah dalam wujud kasar, ya, dalam bentuk fisik yang kasar. Begitu kaum muslimin. Makanya dalam perjanjian di alam jin haram bagi jin menampakkan diri di hadapan manusia karena ini pantangan dan undang-undang yang ketat di alam bangsa jin. Tidak boleh menampakkan diri kepada manusia, apalagi manusia itu manusia yang beriman. Karena bisa-bisa dia dibunuh oleh orang yang beriman kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi fenomena jin menampakkan diri ke alam manusia disebut dengan tasyakul. Tasyakul. Jin manakah yang mampu menampakkan diri kepada manusia? Hanyalah jin yang usianya sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Jin ini dapat mati. Seluruh jin yang ada, setan yang ada dapat mati. Dan kita bisa membunuhnya Pak. Jika kita menginginkan saat dia mengganggu kita, kita bisa membunuhnya. Allah berikan kita senjata. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat kur kursi. Ini bisa membakarnya. Ini bisa menghanguskannya sehangus-hangusnya. Sangat banyak kisah. Di sini didapatkan, silakan cari kitab ini. Di sini didapatkan penjelasan-penjelasan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih di dalam sejarah para ulama salaf di mana jin dan setan ternyata dapat dibunuh. Saat mereka sudah mengganggu kita, Allah beri kita senjata untuk menghabisi mereka. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dapat menampakkan diri ke alam kita hanyalah jin-jin yang usianya sudah sudah lanjut, sudah kuat, ibaratnya itu sudah sudah senior, sudah pakar dan ahli untuk mengganggu manusia, ya dia sudah mampu beradaptasi karena Bapak Ibu, saat jin dan setan itu masuk ke alam kita, bagi mereka ini adalah penyiksaan. Tersiksa mereka masuk ke alam kita, Pak. Seperti tersiksanya kita masuk ke alam ke alam air karena itu bukan alam kita sesak nafas kita lamban gerakan kita bagi jin dan setan ada di alam kita ini adalah menyiksa mereka jadi jangan bapak pikir mereka ada di alam kita merasa enak mereka enggak tersiksa mereka bapak ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan nah asal penciptaan jin di sini Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr, surat 2, surat Al-Hijr ayat 26-27 bahwa jin Allah ciptakan daripada naris samum, dari api yang teramat sangat panas. Dari itu jin Allah SWT ciptakan, jadi dari api. Perbandingannya dengan malaikat nanti, malaikat dari nur. Dan nur ini jauh lebih murni daripada api. Api adalah bendanya, Api adalah zatnya, sementara nur adalah si sifatnya. Oleh karena itu, jin bisa nggak melihat malaikat? Tidak. Tapi seluruh malaikat bisa melihat jin. Apakah jin sanggup mengalahkan malaikat? Hmm. Sampai bertanduk kucing itu nggak akan pernah jin bisa mengalahkan malaikat. Sebab apa? Insya Allah kita jelaskan kalau malaikat itu Bersatulah jin dan manusia nak mengalahkan satu malaikat saja tidak akan pernah malaikat Allah bisa dikalahkan. Allah mengatakan malaikat ini adalah makhluk yang sangat perkasa. Bapak akan lihat perbanding kalau jin itu Pak, saking kecilnya dia, dia bisa masuk ke dalam pori-pori kita. Melalui pori-pori kita untuk menembus masuk ke dalam tubuh kita. Dan dia bisa berada dalam dalam aliran darah kita. Coba Pak, jin itu kecil, saya katakan jin itu kecil, Bukan berarti seperti yang ditontonkan di TV-TV, masukkan jin, ambil jin, kemudian masuk dalam botol. Hah? Nampak? Benar nggak itu? Benar nggak itu? Dibohongin. Kalau itu, iya Pak Ustadz, botolnya gerak-gerak habis itu. Permainan mereka sebelum uh, syutingan dimulai, sudah ada perjanjian antara si dukun ini dengan jin. Nanti pura-pura mereka action, bisa ditangkap, lalu ada di dalam. Nanti ke depannya akan dilepaskan kembali. Itu sudah permainan semuanya. Ya, tapi manusia ini bayar mahal dia kepada jin setan ini. Ya, dia akan bayar mahal akidahnya, kehidupannya, semuanya dia gadaikan untuk bangsa jin yang terlaknat ini. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, jadi kalau kita lihat jin-jin ini diciptakan daripada api yang panas. Makanya orang kalau marah apa kata Nabi? Orang kalau marah gimana? Diperintahkan untuk wudhu. Sebelum wudhu apa yang dibaca Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu marah kata Rasulullah, bertauzlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sebab apa? Di dalam kitab Talbis Iblis oleh Syekh Ibnul Jauzi rahimahullah ternyata Rasulullah menyebutkan pertemuan antara iblis dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata iblis kepada Musa setelah Musa menolong iblis dalam hal mendoakan kepada Allah? Ternyata doa Nabi Musa dikabulkan Allah. Lalu disampaikan oleh Nabi Musa kepada iblis, "Iblis, congratulations for you. Selamat. Permintaan inti Allah kabulkan." Tobat ente mau Allah terima dan dosa-dosa ente Allah putihkan kembali. Syaratnya ente sujud kepada kuburan A, kuburan Adam. Sombong iblis balik muncul. Hidup aja Adam saya nggak mau sujud apalagi udah mati. Sorry biar nggak jadi tobat dah. Kan gitu? Hidup aja Adam saya nggak mau sujud pada dia apalagi udah mati ke kuburannya lagi. biar nggak jadi tobat. Nah, setelah itu apa kata iblis Musa? Karena ente sudah tolong saya ente sudah mau jadi perantara saya untuk berdoa pada Allah saya akan bongkarkan satu hal kepada ente yang sebenarnya saya tidak akan mau bongkarkan ini kecuali karena Allah yang perintahkan saya katanya hai hey Musa salah satu beliau mengatakan saya akan kuasai seseorang lahir batinnya jiwa raganya saat dia terperangkap dan mengikuti perangkap saya itu di salah satu dari antara tiga hal yang pertama katanya kalau seorang itu telah berdua-duaan dengan lawan jenisnya yang bukan mohromnya, saya akan menjadi yang ketiga di antara mereka. Ini yang pertama. Yang kedua hai Musa. Ketika seseorang marah, emosinya meledak, lalu ia perturutkan emosi itu. Saat itu saya masuk ke dalam darahnya dan saya ada di dalam darahnya dan saya ada di matanya kata iblis ini. Maknanya apa? Maknanya orang kalau marah Pak dan dia perturutkan marahnya, nggak dia kontrol marahnya, setan akan kuasai dia dan mereka ada dalam darah. Setan itu kecil, dia ada dalam darah. Makanya kata Nabi sesungguhnya setan-setan itu mengalir di tubuh kamu dalam aliran da darah. Persempitlah oleh kamu, Pak. Bu, Ibu boleh praktekkan, Bu. Kalau ada orang yang agak kurang normal kesehatannya, dicek ke dokter nggak ketemu penyakitnya apa, sementara dia menjadi kesakitan segala macamnya, itu pastikan ada jin dalam tubuhnya. Rukiah dia, bacakan saja ayat Allah. Niatkan untuk mengusir jin dan setan yang ada dalam tubuhnya. Nanti Bapak Ibu akan melihat hal yang aneh terjadi. Mungkin sebesar kelereng ada yang jalan-jalan di pembuluh darah sini, atau ada denyut di bagian tangan tertentu atau di bagian pahanya, di bagian betisnya dan sebagainya. Bapak Ibu akan melihat hal yang yang yang unik-unik, yang aneh-aneh atau di perutnya semacam ada sebesar bola pingpong bergerak-gerak dan lari-lari dengan cepat. Itu nampak oleh kita dan terasa oleh yang punya badan. Menandakan apa? Ada bangsa jin di dalam tubuh orang ini. Dan jin kalau sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, dia akan jadikan orang itu ke arah tidak normal. Kalau sakit, sakitnya nggak normal. Kalau punya selera, seleranya tidak normal ya ada ada penyimpangan fajtalat humus syayatin maka setan-setanlah yang menjadikan mereka menyimpang dan tidak normal jadi jin dan setan itu diciptakan oleh Allah dari narsamum dari api yang sangat panas baik Ibarat ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Antara beda jin, setan dan iblis saya sudah sampaikan. Kalau ada yang ragu, boleh ditanyakan nanti, Ustaz, begini-begini apa sebenarnya silakan untuk ditanyakan. Taib ibarat yang kami muliakan. Apakah seluruh jin jahat? Oh tidak. Jin itu ada yang baik, ada yang fasik, ada yang jahat. Apakah seluruh jin itu setan? Tidak. Seluruh setan pasti jin, tapi tidak seluruh jin adalah setan setan. Ya Bu ya. Seluruh setan pasti jin. Tapi tidak seluruh jin itu adalah setan. Ya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Ada setan yang beriman, jin-jin yang beriman itu ada. Jin yang beriman ya jin yang masuk Islam kayak kita kita ketika Allah berfirman wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun aku tidak ciptakan jin aku juga tidak ciptakan manusia illa liya'buduni kecuali agar mereka beribadah kepada aku Berarti di antara jin juga ada yang menyembah Allah, beriman kepada Allah, masuk dalam Islam, bersyahadat. Bahkan dalam surah Ar-Rahman Allah memastikan penghuni surga bukan hanya manusia, tetapi juga adalah bangsa jin yang juga beriman dan menyembah Allah semasa hidup di dunia. Namun jin sekali lagi persis dengan kita. Mereka juga ada yang preman, Pak. Ada yang preman, Dikatakan muslim-muslim tapi ganggu itu hobi. Mencuri suka, ya. Kemudian nyakitin orang, nakut-nakutin orang, ya, khususnya anak cucu Adam, itu dia suka, apalagi pada orang yang takut kepadanya. Setan-setan yang nakal tuh Pak, kalau ada manusia takut dengan jin, waduh, jin yang kayak gitu tuh iseng banget tuh ke orang. Kalau ada orang takut dengan jin, maka jin paling suka dengan orang yang takut kepadanya. Apa dalilnya? Ketika mereka berkata dan Rasulullah bersabda sesungguhnya para jin dan setan berkata. Dalam Al-Qur'an juga Allah sebutkan begitu surah Al-Jin ya, bahwa sesungguhnya kami takut dengan bangsa manusia. Tetapi ketika kami melihat mereka yang takut kepada kami, maka kami mangsa mereka. Hah? Sesungguhnya jin itu takut dengan kita. Tapi ketika dilihatnya kita yang takut pada mereka, kami mangsa mereka ya mereka pun diperbudak mereka pun dipermainkan dan dihinakan jin berkembang biak pak bisa kawin jin betina dengan jin jantan oh ya satu hal yang belum saya sebutkan jin itu makin baik kelakuannya makin taat dia maka semakin baik bentuk rupanya Sebaik-baik rupa jin tetap saja kalau nampak oleh kita dan wujud aslinya Pak takut kita ngelihat, nggak asik sedikit pun. Jin Semakin dia jahat, maka semakin buruk bentuknya. Jadi kejahatan itu langsung berekses kepada penampilannya, wajahnya, bentuk fisiknya segala macamnya. Makin dia jahat, makin buruklah uh, makin buruklah penampilannya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan mereka berkembang biak. Mereka berkembang biak. Mereka punya syahwat persis seperti kita. Dan ingat, menurut bangsa jin, Bu, kita ini khususnya ibu-ibu bagi mereka ibu-ibu ini secantik bidadari saya laki-laki walaupun dah tua bagi bangsa jin yang betina saya ini masih seksi bagi mereka bapak kami yang tua ya walaupun sudah umur 60 tahun pak bagi bangsa jin bapak ini masih seksi bagi mereka syahwat mereka ngelihat kita pak bu makanya nabi mengajarkan jangan biasakan telanjang-telanjang khususnya di kamar mandi ya Masuk itu baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lindungi hamba ya Allah dari jin betina dan jin jantan, dari jin jantan dan jin betina. Kalau jin jantan Pak ngelihat wanita manusia telanjang masuk atau di dalamnya telanjang, waduh, di foto-fotonya itu dan mereka ngirim di WhatsApp mereka pindah-pindah. <laughs> Iya serius Pak. Kalau kita yang telanjang Pak, waduh ngiler itu jin-jin betina ngiler dan mereka berusaha bagaimana kita bisa dinikmatinya. Caranya adalah mereka berusaha untuk bergabung ketika kita menjimai istri kita atau ketika kita berjima dengan suami kita. Maka dia mencoba menikmatinya. Makanya Nabi mengajarkan lagi baca doa sebelum berhubungan in intim. Allahumma jannibish syaitana anna wa jannibish syaitana ma razaqtana Allah perintahkan baca doa ini, maka tidak ada jin dan setan yang mampu ikut join dalam hubungan intim suami istri yang kita lakukan. Jadi betapa malang para suami para istri saking semangatnya baru malam pertama dia tidak memakai adab-adab. Padahal adab ini dipakai sejak dia malam pertama sampai malam terakhir. <laughs> Sampai meninggal maksudnya. Kalau asal masih ada saja keinginannya berhubungan intim sama istri, selama itu tetap dibaca doa ini agar tidak ada jin dan setan yang ikut. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini banyak beberapa rahasia yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jin dan setan ini bisa nggak kawin dengan manusia? Bisa nggak kawin dengan manusia? Baca di sini. Juga dalam buku Syekh Ahmad Salim, ya, di sana diajarkan tentang ensiklopedia pengobatan Islam di mana uh, eh, ensiklopedia pengobatan Islam ada bahagian daripada pembahasan jin secara tuntas. Ternyata jin itu bisa kawin dengan manusia. Kawin dengan manusia. Dalam sejarah beberapa fakta dalam sejarah diceritakan perkawinan yang terjadi antara jin dengan manusia walaupun para ulama ahli mazhab mengatakan tidak baik. Tidak baik. Dan memang iya Pak, nikah dengan bangsa jin itu adalah pernikahan yang tidak normal. Pernikahan yang akan menyusahkan. Dan jujur, saat saya merukyah seorang wanita, jinnya bicara. Saya kenal dengan Ustaz. Saya adalah seorang wanita jin beragama Hindu dari Bali. Saya adalah ratunya para jin di daerah Bali. Saya adalah putri daripada Raja Jin Bali yang bernama Anu. Dia perkenalkan juga namanya siapa. Terus, kamu mau apa dalam tubuh wanita ini? Saya katakan. Saya tadi melihat pengajian Ustadz di masjid itu. Ini di, di Jamiat Pasir, Pak, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya tadi ikuti pengajian Ustadz. Ah, saya ada pengajian duha, ya, pengajian duha sampai jam 11 di bulan Ramadan itu ya. Lalu setelah itu saya zuhur berjemaah dengan jemaah, kemudian saya pulang. Di rumah ya, seorang wanita kesurupan. Ya. Kemudian saya tanyakan kepada jin ini, "Kamu mau apa?" "Saya mau ustaz menikahi saya." "Deh, mandi. "Saya mau ustaz menikahi saya." Ustadz katanya, "Saya ini di di ke, adalah jin yang tercantik di alam saya. Saya adalah putri raja jin di daerah Bali. Saya katakan kepadanya, minta maaf. Saya hanya akan menikah dengan manusia. Itu bangsa saya. Kamu menikahlah dengan bangsa kamu. Oh ya, kejadian ini setelah saya suruh dia syahadat ya. Setelah diajak dia masuk Islam, dia mau masuk Islam. Ya. Akhirnya singkatnya, saya perintahkan dia menikahlah kamu dengan bangsa jin. Apa katanya? Setelah saya masuk Islam ini, saya tidak akan mungkin diterima lagi oleh ayah saya. Saya tidak akan mungkin lagi diterima oleh kaum saya. Maka saya katakan kepadanya, pergilah kamu ke masjid kita yang tadi kamu dengar saya ceramah di sana. Di situ ada jin-jin muslim, ada pemuda-pemuda jin muslim. Kamu bisa menikah dengannya dan hiduplah selaku orang-orang sebagai jin-jin yang beriman kepada Allah. Singkatnya Pak, selesai. Jadi ketika saya tanyakan, gimana cara kamu akan berhubungan dengan saya? Dia katakan, gampang Pak Ustadz. Saya pakai tubuh wanita ini dan Ustadz menikahlah dengan dia. Lalu Ustadz sudah menikah dengan saya. Nah, coba bayangkan tuh. Ibu, hati-hati. Kadang-kadang jasad ibu dipakai oleh mereka untuk dapat menikmati suami ibu. Kalau ibu tidak ingatkan sang suami dan ibu sendiri membaca doa perlindungan diri sebelum berhubungan in, intim.